Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an tanbihun. Zakaru fi ghusli annahu yu'fa an batini ugdil sya'ri ai idza in aqada bi nafsi wa ulhiqa biha man ubtuliya bi nahwi tabu'in la saqaba bi usuli sya'rihi hatta mana awsural ma ilaiha walam yakun walam yumkin izalatuhu wa qad hasai khusyukhina Zakaria al-Ansari radhiyallahu bi annahu la yulhaqu biha bal alahi atayamum la atayamum lakin qala at-tilmidhu saykhuna walladhi yattajihu al-a'fu al-afu lidawratin Bismillahirrahmanirrahim wa ta'alim ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' bi jaisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemarin kita membahas Terakhir yaitu masalah membasuh kaki masih dalam furudul wudu, masih dalam pembahasan furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Itu yang terakhir kemarin masalah membasuh kedua kaki. Nah, kemarin kita sudah apa? menjanjikan bahwa akan membahas tentang masa masa hal khufain. Jadi di dalam hukum Islam itu ada namanya masah al Ada Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan hadis tentang masah al khufain itu diriwayatkan sekitar 80 sahabat yang meriwayatkan. Dan juga ada ulama yang lain mengatakan sampai 70 riwayat hadis sanad yang menerangkan tentang masah al khufain diperbolehkannya masah al khufain Bahkan ada yang mengatakan man ankara wujubaha, man ankaraha fakat kafar. Ada yang mengatakan kalau ingkar terhadap masa alal khufain maka dia dikatakan kafir. Kenapa? Karena hadisnya mutawatiroh. Hadis mutawatiroh itu kuat. Nah, ini eh, apa ini? Sebetulnya perbedaan antara kita dengan khawarij dengan syiah yaitu kalau orang Syiah, orang Khawarij tidak mau masalah hal khufain. Ya dia mendalih katanya karena Imam Ali zainal Ali Zainal Abidin tidak mau masalah al-khufain. Walhasil di sini masalah al-khufain dalam madhab Syafi'i dibenarkan yaitu masalah al-khufain itu apa? Jadi kita ketika membasuh kaki cukup diganti dengan mengusapnya. Padahal yang boleh mengusap itu dalam wajib-wajibnya wudhu itu mengusap kepala, yang lainnya membasuh. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki. Adapun yang mengusap cuman rambut. Cuman di sini dalam adab syafi'i ada diperbolehkan kita mengusap kaki. Cuman di situ ada syarat-syaratnya, yaitu ada babnya sendiri di kitab fikih, cuman di fatul Muin tidak dimasukkan. Yaitu bab masah al-khufain. Diperbolehkan mas, mengusap sedikit min dhahiri a'lal khufain dari bagian atas daripada khufain. Ada di Fathul Muin tidak ada. Kita ngambil dari kitab Yakutun Nafis. Diperbolehkan mengusap sebagian sedikit daripada paling yang dohir yang tampak daripada a'la paling atasnya khufain dua bisa diartikan khufain itu dua sepatu gini loh. Kalau kepingin tahu khufain itu nanti kita ini kan e, apa ini wudhu kan seharusnya basuh kaki. Cuman kita bisa menggantinya dengan mengusap. Kenapa? Karena kita lagi dalam keadaan memakai khuf sepatu. Jadi syaratnya gini, kita wudhu, wudhu secara sempurna. Secara wudhu, secara sempurna selesai semuanya, kita pakai sepatu. Cuman kalau sepatu ini sebetulnya bukan sepatu yang kita, yang kita pakai biasanya. Di situ di seperti di Hadramaut atau di negeri-negeri Arab sana ada namanya khufain. Memang khuf namanya. Jadi seperti bentuknya seperti kaos kaki, cuman dari kulit. bentuknya seperti uh, apa ini kaos kaki, cuman dari kulit. Nah, ketika masuk majelis gini bisa dipakai karena dia ketika keluar pakai sandal. Nah, tidak kotor. Ketika masuk majelis, ya tetap pakai khuf itu tadi, tidak dibuka. Ah, ini khuf ini tidak dibuka pertama karena memang di apa diperbolehkan lihaja sebetulnya. Karena musim dingin, kalau musim dingin di sana itu kering. Kaki bisa pecah-pecah. Terus keringnya itu menusuk apa dinginnya itu menusuk. Jadi kalau kasih kasih apa khuf itu anget. Atau mungkin karena sakit dia pakai khuf, pakai kaos kaki cuma dari kulit tadi. Ya apa ini ketika wudunya? Apa perlu dicabut ketika wudhu untuk dibasuh? Tidak perlu. Cukup diusap di atasnya dengan air. Ah ini cuma ada beberapa syarat. Diperbolehkan ini sebagai pengganti daripada membasuh dua kaki. Cuman diperbolehkannya ini pengganti untuk wudhu, bukan pengganti untuk mandi. Jadi seperti anak katakan tadi, anak wudhu secara sempurna. Wudhu secara sempurna, setelah wudhu secara sempurna baru anak pakai itu tadi khuf. Sepatu tadi yang dari kulit dipakai. Setelah itu udah tidak dilepas. Ketika dia berhadas, ketika dia berhadas, otomatis kalau berhadas ketika dia mau sholat wajib wudhu. Apa dicopot itu sepatu? Tidak perlu. Terus wudhunya gimana? Wudhunya cukup dia membasuh wajah, membasuh kedua tangan, ini wajib-wajibnya. Kemudian mengusap rambut. Kemudian ketika dia membasuh kaki, tidak usah dicopot, sepatunya cukup ngambil air sedikit diusapkan di bagian atas daripada itu sepatu. Wis, tidak perlu dibuka. Lu sah wudunya sah. Boleh langsung sholat, boleh. Dia dikatakan sudah mempunyai wudhu. Nah, ini mem memakai sepatu ini sampai kapan? Memakai sepatu ini diperbolehkan sampai kapan? Dibedakan antara orang yang mugim sama musafir. Kalau orang yang mugim diperbolehkan satu hari satu malam, yakni 24 jam. Diperbolehkan masa pakainya itu sepatu 24 jam. Setelah 24 jam wajib dicopot. Kalau mau pakai lagi ya dibasuh kakinya dipakai lagi. Jadi setiap hari seandainya ada orang pakai khuf tidak pernah dicopot tidak apa-apa. Cuman itu untuk masa mukim satu hari satu malam ya ini 24 jam. Untuk orang musafir safar koser yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat diperbolehkan sampai tiga hari. Nah, itu e, kelonggaran dari para syariat, rukhsah dari para syariat. Tapi dimulainya dari kapan itu yaumun walailah satu hari satu malam? Dimulainya satu hari satu malam itu masa aktif untuk memakai khuf itu satu hari satu malam 24 jam itu dimulai dari kapan? Bukan dimulai dari memakai itu khuf. Cuman dimulai setelah memakai, cuman setelah hadas. Jadi dia habis wudhu sempurna, pakai sepatu, udah belum mulai 24 jamnya sampai dia hadas. Seandainya dia berhadas, ah, sudah dimulai dimulai waktu 24 jam. Cuman di sini ada perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dengan Imam Romli dalam hal hadasnya. Dari dikatakan dimulai dari setelah berhadas baru baru dimulai 24 jam tadi atau tiga hari tiga malam. Kalau Ibn Hajar berpendapat bak dan tihail hadas setelah selesainya hadas. Kalau Imam Romli dibedakan antara hadas biikhtiyarihi antara hadas bi Kalau dicontohkan seandainya ada orang wuduk sempurna kemudian pakai khuf. Kemudian dia tidur. Hadas kan tidur? Tidur dikatakan hadas, batal wuduknya dengan tidur. Cuman dikatakan dimulai 24 jam ini kapan? Nah, ini ada beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Ibn Hajar berpendapat setelah bangun tidur karena il hadas. Intiha kan dia hadas itu dimulai mulai baru tidur sudah mulai hadas. Cuman kata Ibn Hajar setelah in, selesainya hadas yaitu il hadas bintigon minan num ketika bangun tidur. Seandainya tidur 7 jam mulai jam 1 sampai jam 7. Berarti dimulainya mulai jam 7 itu masa 24 jamnya. Ini kalau pendapat ya Ibn Hajar mutlak bighairi hadasnya atau bihtiarihi. Kalau pendapat Imam Romli dibedakan antara hadas bihtiarihi atau hadas bighairi Kalau hadas bighairi seperti tidur tanpa kehendak sendiri, ngantuk ya tidur. Tidak ada kesengajaan dia untuk tidur. Beda dengan memegang perempuan. Itu dikatakan atau memegang kemaluannya. Itu berarti bikhtiyarihi. Kalau tidur atau dia apa ini eh, apa ini golol haja ya huruf min ahadisa bilen tadi itu nah, itu berarti bi ghairi Kata Imam Romli kalau bi ghairi minip tidak ibtidaihi dari permulaan permulaannya. Seperti tidur ya berarti mulai permulaan tidur. Mulai tidurnya jam berapa? Jam 1. Ya situ dimulai jam 1 itu 24 jamnya. Kalau untuk orang mukim. Kalau bi seperti eh, kalau bi seperti memegang perempuan. Atau ya memegang perempuan. Dia memegang perempuan sebelum melepasnya belum dihitung kalau pendapat Imam Romli. Sampai dilepaskan baru dihitung. Seandainya megang satu jam, dua jam, tiga jam, ya dihitung setelah selesainya. Itu masa aktif untuk diperbolehkannya masa al-khufain. Cuman di situ ada beberapa syarat untuk memakai khuf. Yang pertama syaratnya yaitu apa? Dia memulai mudahnya dari selesainya hadas setelah memakai. Ya, kalau belum memakai, dia wudhu sempurna belum pakai khuf hadas. Ya berarti tidak boleh masa al khufain. Kenapa? Karena disyaratkan masa al khufain setelah wudhu yang sempurna, setelah dia toharo yang sempurna. Kemudian Disyaratkan juga hendaknya khufnya itu gawien. Dua sepatu tadi kuat. Kuat itu dalam hal apa? Kuat dalam hal memungkinkan untuk dipakai berjalan tidak sampai robek. Seperti dari kulit ya, atau seandainya dari kaca, dari besi mungkin ya, sepatu besi kalau memang kuat. Ah itu boleh. Kalau dari plastik robek dipakai jalan. Dari kresek robek, dari kain yang tipis robek. Kalau memang dari kulit itu bisa kuat. Nah, ayaku nagawien Kuat untuk dipakai berjalan, ya kalau memang orang mukim ya satu hari seandainya mondar-mandir dalam uh, kesibukan dia tidak sampai robek atau seandainya musafir ya tiga hari kuat untuk dipakai mondar mandir tiga hari. Kemudian syaratnya juga di situ hendaknya mencegah tembusnya air. Mencegah tembusnya air. Berarti pakai kain walaupun tebel gak cukup. Kenapa? Kalau disiram tembus airnya. Di sini lain dengan satirul aurah. Kalau satirul aurah itu yang penting mencegah warna terlihatnya warna kulit kalau penutup aurat. Walaupun tipis, kainnya tipis cuman menutup aurat, menutup warna kulitnya, cukup. Kalau di sini ndak kalau di sini yang penting tidak tembus air. Walaupun kelihatan kulit-kulitnya. Seandainya pakai sepatu kaca. Pakai sepatu kaca tidak tembus air, cuman terlihat warna kulitnya, cukup. Cukup dikatakan khuf itu. Kemudian disyaratkan juga hendaknya menutup semua yang tempat wajib dibasuh di dalam kakinya. Jadi menutup apa e, kaki yang wajib dibasuh. Sepatunya itu ukurannya seperti itu. Tidak harus panjang sampai dengkul sepatunya dan tidak bukan berarti dia kelihatan mata kakinya. Harus menutup mahal fard, tempat yang wajib dibasuh. Kemudian dia wajibnya mengusapnya bagian atas. Tidak boleh mengusap bagian bawah atau pinggiran ataupun e, di ujung apa tumit. Jadi yang diperbolehkan mengusapnya bagian atas daripada kaki. Walaupun satu garis. Dia wudhu sempurna. Setelah wudhu dipakai khufnya. Setelah dipakai itu khufnya. Belum masa aktif karena dia masih wudhu, punya wudhu. Setelah batal dia, wudhu lagi kan. Basuh wajah, Basuh kedua tangan, ngusap rambut, ketika mau basuh kaki ngambil air yang wajib itu cuman ngambil air sedikit diusap walaupun satu garis sedikit di atas kaki itu. Udah selesai dia punya wudhu. Kalau batal lagi ya seperti itu, wudhu ya. Basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap rambut, untuk kaki ngambil air sedikit diusap lagi di atasnya sedikit. Ini masalah khufan. Sampai kapan? Sampai selesai hadasnya, sampai selesai waktu masa aktifnya. Selesai setelah 24 jam wajib dicabut. Terus siapa? Kalau memang dalam keadaan mempunyai wudhu, cukup ngambil air dibasuh kakinya, dibasuh kakinya, mau pakai lagi ya dipakai lagi. Dipakai lagi sudah masa aktifnya belum mulai kecuali setelah hadas. Nah, seperti itu. Diperbolehkan ini dalam syariat ya, untuk mugim satu hari untuk orang yang apa e, musafir tiga hari tiga malam. Kemudian kapan dikatakan batal mengusap masa al khufain dikatakan batal kapan? Kalau dia hadas besar. Kalau memang dia hadas besar, tidak bisa dibasuh, diusap, cukup mengusap di atasnya. Kenapa? Karena masa al khufain ini pengganti untuk wudhu, bukan untuk pengganti untuk mandi. Berarti apa? Dicabut, mandi, setelah mandi sempurna, wudhu, baru dipakai lagi, tidak apa-apa. Nah, ini permasalahan masa al-khuffain. Kemudian meneruskan dari para Fatul Mu'innya Tambihun Dakaru fil ghusli Ada tambahan mungkin masa al-khuffain uh, Dalam madhab Malik Masa al-khuffain dalam madhab Malik ya Tidak ada mudah Hah? Tidak ada mudah. Karena ada hadis hadis itu uh, dari Sina Umar Mauguf dari Sina Anas bin Malik marfu. Nabi saw ketika ditanya amsahu al khufain ya Rasulullah kala na'am wa yaumain Kala na'am wa thalatha ayyam na'am wa insyidah Eh, wa in akhirnya mutrak. Ada di situ berarti wa in berarti mutrak, kapan aja. Hah? Kapan aja itu. Karena itu eh, menurut madhab Malik berarti tidak ada intiha mudah kecuali min janabah. Kecuali min janabah. Hatta 100 tahun nanti asal enggak jenabat enggak apa-apa. Dalam soal khufain Kalau indah Imam Malik ya dari Imam Malik nah. tapi hadis yang menyatakan ada mudahnya juga kuat ya banyak sekali amaran Nabi SAW eh, idza kunna safran an la nanzi'a hifafana thalathat ayyam ayyamin wa layali yahunna riwayat illa min janabatin ya Kalau yang dari Imam Malik mugi mau musafir mafi masjid. Mugi mau musafir enggak ada mudah. Yang penting tidak jajan nabat Zahid, Zahid. Tidak <coughs> iya. ada yang perlu dibahas tentang masalah khufain. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Sayyidina Ali bin Abi ini ahadith fil mas'al khufain itu ahadis mutawatirah. Hadisnya itu mutawatir. Hadis mutawatir itu yufidu ilman daruriyan. Kalau hadis mutawatir itu akan menghasilkan ilmu yang pasti. Quran pasti Quran. Kalau mengingkari Quran kafir hukumnya. Karena pasti Quran enggak pasti kalamullah itu. Hadis mutawatir juga begitu, pasti hadis gitu. Tidak mungkin tidak hadis itu, pasti hadis. Cuma kalau di mengingkari hadis mutawatir tidak difonis kafir. Yukhafu alaihi kufur. Dikhawatirkan kafir. Karena sudah mengingkari hadis Rasulullah itu sama dengan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang meriwayatkan masalah khuffain ini mutawatir. Mutawatir itu la yahtamil al-kidib. Tidak mungkin akan terjadi kebohongan. Ada mutawatir itu. Karena yang meruatkan jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Jadi sahabat yang meruatkan terlalu banyak. Banyak sekali. Yang meruatkan dari sahabat-sahabat itu banyak. Yang meruatkan dari tabi ini meruatkan dari sahabat banyak terus demikian. Ini hadis mutawatir. Tidak mungkin ada bohong. Kenapa? Karena mereka daripada bila syatta dari bermacam-macam daerah. Kalau sekarang ada kemungkinan bisa bohong. Kenapa? Lewat BBM bisa sepakat. Ayo kita koro. Lewat SMS bisa sepakat. Eh, tapi kalau dahulu nggak mungkin akan bisa itu terjadi. Lowong kirim surat aja itu perlu waktu yang sangat lama. Karena itu eh, dikatakan hadis mutawatir ini pasti benarnya. Itu adalah hadis. Jadi hadisnya mutawatir. Kemudian banyak sekali hadis tentang masa al khufan ini yang diriwayatkan oleh ahli bait dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena karramallahu wajhah. Banyak sekali ada di situ. Malah di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang sudah maklum Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Nabi, "Babu Madinatil Ilm." Ana Madinatul Ilm wa Ali Babuha aku ini adalah kota ilmu, Ali ada pintunya. Kota ilmu. Dan Sina Ali pernah berkata, Inna hauna la uluman jammah la wajadtu la hamalah. Di sini ini masih buahnya ilmu yang belum diajarkan. Kok seandainya ada yang sanggup untuk menerima tak ajarkan. Tapi banyak yang enggak sanggup. Jadi disimpan. Hah? Is'aluni qabla an tafguruni ana a'lamu. Apa itu? Biturugis sama' Minturugil rugil arat makna makna golnya golnya begitu nanti tanya sama ana sebelum aku enggak ada tanya oh nanti tanya urusan yang di langit ana bisa lebih paham daripada yang ada di bumi gitu ya jadi begitu sangat luat ilmu ilmunya Sina Ali bin Abi Thalib tapi Sina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan begini Laukana kana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu Walakin raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'lahu. Kalau seandainya agama ini bira'i bil agl diukur dengan akal, ini banyak orang nyatakan harus masuk akal enggak logis apa enggak Kalau orang itu menganggap agama itu diukur dengan akal, maka yang harus diusap daripada khufain itu bukan atasnya, bawahnya, karena yang kotor bawah. Tetapi agama ini bukan akal. Agama ini adalah mutaba'atun nabi. Agama ini adalah mengikuti Rasulullah. Mutaba'atun ittiba'us syariah. Ittiba'un nabi. Mengikuti syariat agama ini. Aku melihat Rasulullah mengusap atasnya. Berarti akal harus patuh. Akal harus menerima. Walaupun itu akal, secara akal seharusnya bawahnya bukan atasnya. Nah, seharusnya bawahnya bukan atasnya. Jadi agama ini bukan akalnya inti. Tuhannya kamu itu bukan akalnya kamu. Agama ini adalah ngikuti Nabi, ngikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun akal kamu tidak mampu. Sekalipun akal kamu tidak tidak mampu. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib Begitu luas ilmunya, nggak mengandalkan ilmunya. Tidak mengandalkan akalnya. Begitu cerdas tidak mengandalkan kecerdasannya. Tapi apa? Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usahlah kita sok secara ilmiah, secara sen, sansen sansen itu urus, urusan nanti. Yang penting inti kalau jadi muslim ngikuti Nabi sallallahu alaihi Enggak ya, ada yang perlu dibahas. Enggak ada. Boleh ditambah sedikit? Kadilah. Tambihun. Teruskan dari berapa Fatul Mu'innya. Tambihun dakaru fil ghusli. Ulama menyebutkan fil ghusli di bab ghusl, bab mandi. Annahu sesungguhnya yu'fa dimaafkan. An batini ugadis sya'ri. Dari bagian dalam ugadis sya'ri lipatan-lipatan rambut, maksudnya rambut yang gimbal. Ai idan agada binafsi, yakni jika terjadi dengan sendirinya, bukan bifi'lil fa'il, bukan karena dia yang menjadikan rambutnya seperti dikeriting sampai seperti kecil-kecil sampai akhirnya jadi gimbal atau e, apa bukan dikelabang sampai rapet rambutnya Memang karena masalah kurang bersih ya, tidak pernah sampuan sampai rambutnya akhirnya jadi satu, rapet gimbal namanya. Ini dimaafkan daripada bagian dalam kan dia kan ketika mandi wajib membasuh lohir dan batin, wajib membasuh rambut dan usul syar bagian dalamnya kepalanya. Wajib dibasuh semuanya. Cuman ketika gimbal tidak bisa sampai apa ini air ke bagian dalamnya itu dimaafkan kalau memang itu gimbal dengan sendirinya. Wa cuman ini untuk di bab mandi. Kalau untuk bab wudu nggak perlu kalau dalam adab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena wajib membasuh satu rambut. Jadi kalau seandainya rambutnya gimbal bagian dalamnya tidak bisa sampai air, ya cukupkan dengan satu rambut. Cuman bisa dimasukkan dalam bab wudhu ini. Seperti apa? Seperti orang yang mempunyai jenggot yang tipis. Berarti kan wajib membasuh dohir dan batinnya. Kalau punya jenggot atau jambang yang tipis, dia wajib membasuh dohir dan batin. Cuman ketika gimbal, akhirnya tidak bisa sampai air ke dalam bagian dalamnya, berarti kalau memang gimbal dengan sendirinya dimaafkan. Masuk juga dalam bab wudhu. Ya, bukan harus dapat mandi. Makanya di situ dikatakan di syarahnya uh, apa itu? Uh, yajri nadhiruhu fil wudhu. Sama. Itu contohkan di situ ada contohnya seperti tadi. Kemudian wa kabiha gabiha manibtuliya binahwi tabbu'in la kabi bi usuli sya'rihi hatta mana wusulal ma'i ilaiha walam yumkin izalatuhu. Wa ulhiqa biha dan disamakan hukumnya dengan ugadi sya'ri tadi. Disamakan yaitu apa? Manub, manibtulia orang yang kena balak ya, atau kena ya kena balak binahwi tabuin dengan semisal tabu. Tabu itu baidul gomli. Telurnya kutu, lingso ya. Ah, telurnya kutu. Wah, rambutnya banyak lingsonya. Bahasa Indonesia. Lasogo biusuli sya'rihi, yang mana menempel di usuli sya'rihi. menempel di kepalanya yaitu di tempat tumbuhnya rambut. Hatta sehingga ma mencegah wusulal ma sampainya air ilaiha kepada usul syar. Walam yumkin izalatuhu dan tidak mungkin memungkinkan untuk menghilangkannya. Disamakan katanya seperti ugadu syari yang dimaafkan ketika gimbal dengan sendirinya dan air tidak bisa masuk ke dalam bagian dalam daripada rambut sama juga ketika orang banyak lingsonya atau banyak telur daripada kutu yang mana ketika dia membasuh air tidak bisa sampai ke dalam bagian dalam daripada rambut. Nah, ini juga dimaafkan. Ketumbi juga ya, ketumbi. Ketumbi ya. Bahasa Indonesia ketumbi. Enggak, artinya ketumbi itu, ketumbi. bukan kotoran yang menutupi rambut. E, eh, basyarah malahan itu. Koreng. Enggak, ketumbi. jilid. Oh, oh, ketumbi itu menjadi jilid ya? dari keringat tuh kalau keringat tidak ada apa maafu itu ya keringat mujamat kan masih apa pak Maafu. Maafu. hmm. Eh, berarti lingso tadi itu dimaafkan seperti ugadu syari sama. Cuman tadi ugadu syari idan agoda binafsihi. Jika dia jadi gimbal dengan sendirinya. Kalau digimbalkan eh, seperti sekarang itu ada rambut lurus di keriting, dibuat keriting sampai akhirnya mencegah masuknya air ke dalam kepala ya ke e, ke bagian apa ke bagian kepalanya nah ini gimana hukumnya kalau bifi'lil fa'il kalau dengan pekerjaan dirinya dia yang membuat seperti itu nah, di situ katanya banak tuh seperti di kelabang rambutnya di kelabang sampai rapet nah, ketika dibasuh tidak bisa sampai rambut apa air tidak bisa sampai ke dalam kulitnya. Ya apa ini? banak tuh maka wajib mencabutnya wajib mencabut daripada kelabang atau seandainya keriting wajib jadikan lurus lagi. Diudari, ya. Diudari. Diudari. Nah, gambarannya sebetulnya kalau misalnya kalau e, digimbalkan dengan sendiri ikhtiarnya dilem misalnya rambutnya itu misalnya. Gimbal dengan dengan ikhtiarinya, dengan ikhtiarnya dia ah. tadi itu ya. Nah. Eh Cuman di situ ada sebetulnya ada ada yang mengatakan walaupun bifi'lil fa'il dimaafkan ya. Seperti dikatakan sini di Kurdi, gal Kurdi walahu ail ibni Hajar ihtimal fil imdad wal i'ab fil afwi amma ugida bifi'lihi. Ada yang mengatakan walaupun bifi'lihi, walaupun dengan pekerjaan dirinya sendiri kalau seandainya jadi gimbal dimaafkan Indah ibn Hajar. Cuman Kalaupun seperti itu kata Ibn Hajar nudiba i disunahkan memotong al maghut yang apa ini gimbal ya yang jadi gimbal kenapa khurujan min khilaf man aujabahu karena keluar daripada pendapat yang mewajibkan walhasil kalau memang garibin Imam Abu Hanifah itu Imam Hanifah kalau di mudofar itu majib an-nazar nakduhu majib an-nakat iya Berarti walhasil di sini kalau memang rambutnya gimbal, yang mau tamat kalau memang gimbal dengan sendirinya dimaafkan. Kalau air tidak bisa sampai ke kulit kepala. Kalau memang dengan uh, pekerjaan dirinya dia yang menjadikan gimbal, ya berarti di situ ada perbedaan pendapat. Yang mau tamat mengatakan yang tadi uh, apa kalau memang gimbal dengan apa pekerjaan dirinya, berarti ada yang mengatakan uh, dimaafkan ada yang mengatakan tidak dimaafkan wajib dicabut. Golmen yang tidak dimaafkan. Yang Asli. ingat Yang maafu. Kurdi gitu aja. Yang memaafkan. Iya. Kalau Kurdi, ya. Kurdi ya. Kurdi. Ya. Bukan Ibn Hajar berarti. Ibn Hajar Yahki, Yahki an Kurdi. Nah. La Kurdi Yahki Ibn Hajar. Oh, Kurdi Yahki an iya. Ibn Hajar. Oh, iya. Tadi Jadi gol Ibn Hajar ya. Ah, cuman gurunya Ibn Hajar yakni waqad sarraha syekhu syuyukhina Zakaria Al-Ansari. Zakaria Syekh Zakaria Al-Ansari syekhu syuyukhina guru Ibn Hajar Zakaria Al-Ansari bi annahu la yulhaq biha untuk masalah apa ini uh, uh, Bait, uh, Gomli tadi yaitu Tobuk tidak dimulhakkan dengan Ugadu Syar. Tidak bisa disamakan. Hukum Ugadu Syar memang dimaafkan gimbal tadi rambut gimbal dimaafkan untuk masalah lingso tidak dimaafkan kata Syekh Syuhina yaitu Zakaria Al-Ansari gurunya Ibn Hajar kalau Ibn Hajar mengatakan dimaafkan gurunya tidak adapun bal alaihi tayamum terus ya apa tapi tobu itu ya bukan tobu. bukan untuk gimbalnya ini ya ya tobu jadi kalau e, masalah tobu itu Syekh Zakaria Al-Ansari gurunya Ibn Hajar tidak sepakat kalau memang ada tobu baitul Gomli yaitu kutu, apa telurnya lingso tadi itu tidak bisa disamakan hukumnya dengan gimbal. Telur kutu. Telur kutu. Terus siapa ya ketika dia mandi? Kalau memang ada telur kutunya, banyak lingsonya tidak bisa sampai air ke dalam uh, kulit kepalanya. Bal alaihi tayamum. Akan tetapi dia wajib tayamum mengganti daripada <laughs> bagian uh, eh, ramb, apa yang tidak masuk daripada kulit kepalanya. Lakin Gala tilmiduhu akan tapi berkata muridnya yaitu bin Hajar, muridnya Syekh Zakar Al-Ansari, syekhuna guru kita. Walladhi yuttajah al-afu lil darurah Yang lebih terarah itu pendapatnya al-afu dimaafkan lil darurah karena darurat. Karena darurat tak bisa ya. Kata Ibn Hajar berarti sepakat dengan perkataan yang pertama yaitu apa? Baidul gomli yulhaq bi Jadi telur kutu atau lingso tadi disamakan hukumnya seperti ugadu syar, yakni dimaafkan. Jadi harus digundul itu ya. Nah kalau perempuan kalau harus digundul meski ini. Cuman itu kalau memang tidak bisa menghilangkannya, tidak memungkinkan untuk menghilangkannya. Kalau sekarang ada sampo masa tidak hilang? Ya dengan pakai sampo Sampo macam-macam lagi. Ya kalau memang bisa dihilangkan wajib dihilangkan, tidak bisa bukan dimaafkan. Artinya wajib dihilangkan itu cukup dengan air atau harus dengan alat. Tidak permasalahannya sekarang kan e, seperti najasa dan tidak harus dengan dengan sampo atau dengan sabun. Yang penting dengan dengan air kan. Wajib. Nah, kalau najasa, najasa kalau najasa misalnya kalau dicuci dengan air tidak bisa ukurannya misalnya e, eh, izalatul raihah, izalatul lon itu kan bukan bukan dengan alat kan tapi dengan dengan ghusl bil ikthar bil ma. Hmm? Kalau al najasa. Kalau apa? Wajib dengan dengan sabun. Cuman pendapat Ibn Hajar, kalaupun ya tidak bisa seandainya dengan sampo tidak bisa, tidak bisa sampai derajatnya seperti ini nanti. Hmm. Kalau memang dengan sampo tidak bisa dihilangkan itu lingso, katanya wajib mencukurnya. Nah itu. Ya <laughs> ini yang repot. Wajib digundul cuman Ya di sini fa'in amkanahu halku mahallihi kalau memang bisa dicukur tempat yang lingso tadi itu yang mencegah masuknya air tadi falladhi utajah aidan wujubuhu. Cuman malam yahsul lahu bihi muslah. Semenjak tidak bisa uh, tidak mendapatkan pada dirinya itu muslah. Jadi jelek ya. Ya petal semuanya. ya. Ya kalau rijal. Kalau perempuan muslah ya. <laughs> nah, kira kalau mang sampo wajib. Ya. Kok sampai seperti ini, sampai wajib yeah, dicukur. Iya. sampai, dicukur itu. Kalau Tapi sampai, itu pendapatnya Zakaria eh. Al Ansari ya. Iya. iya. Ah. Ala kulli hal ikhtilaful ulama rahmah. Kalau harus petal semuanya perempuan masakin.